Ya, setelah kita mengetahui bahwasannya agama ini dibangun di atas kemaslahatan, nah, maka perlu kita mengetahui bagaimana kalau berbenturan beberapa masalah pada satu waktu, mana yang harus dipilih. Nah, ya, maka dikatakan oleh beliau, fa intazaham adadul masalih yuqaddamul a'la Al masalih. Apabila berbenturan beberapa kemaslahatan, maka didahulukan yang tertinggi kemaslahatannya, yang terbesar kemaslahatannya. Nah, Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau terhadap kaidah ini. Walakin hahuna amrun yang bagi al tafattun lahu. Ya kan tapi nah <clears throat> di sini ada perkara yang perlu diperhatikan, perlu dicermati. Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amali al-mafdul min al-awarid ma yakunu bihi afdal min al-fadil. Yakni bahwasanya terkadang menimpa suatu amalan yang kurang afdal yang mafdul kalah afdolnya dibanding yang lain dari perkara yang menimpa yang menjadikannya dia lebih afdol daripada perkara yang sebenarnya lebih afdol darinya ya, dia pada asalnya kurang afdol banding ini tetapi karena satu perkara dia menjadi lebih afdol ya, ini yang perlu dicermati bisa babi iqtiranihi bima yujibut tafdil ya. disebabkan karena dia nah, bertemu dengan apa yang mengharuskan nah, mengutamakan dia ini wal asbabul mujibatu litafdhili katsira dan sebab-sebab yang mengharuskan mendahulukan dia ini yang mafdul tadi ini menjadi lebih utama itu ada banyak minha an yakuna al-amalul mafdulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Di antaranya adalah bahwasanya amal yang mafdul ini, amalan yang kalah kafdolannya ini, nam dia diperintahkan dengannya berdasarkan kekhususan tempat atau waktu. Ya. Amalan ini kurang afdol dibanding amalan yang lain, tapi karena pada waktu tertentu atau di tempat tertentu, nah dia lebih utama untuk dibaca daripada yang ini. Contohnya, kal adkari fi salati wa intiqalatiha wal adkari ba'daha. Seperti zikir-zikir di dalam salat, nam dan zikir-zikir nam intiqalatiha, yakni perubahan gerakan-gerakan tersebut ya, antara satu rukun ke rukun yang lainnya. 6. Wal azkari ba'da, demikian pula zikir-zikir setelah salat. 6. <clears throat> Fal azkaru al muwazzafatu fi awqatiha takunu afdala min al qira'ati fi hadhihi al mawatini ma anna al qira'ata afdalu min al zikr. Ya. Dan zikir-zikir yang <clears throat> memang ditempatkan pada waktunya dia menjadi utama daripada membaca Al-Qur'an pada tempat ini. Bersamaan bahwasanya al-qiraah membaca Al-Qur'an itu lebih utama dari zikir. Ya. Jadi kalau dibandingkan membaca Al-Qur'an dengan zikir mana yang lebih utama? Baca Al-Qur'an dengan bertasbih. Al-Qur'an baca Al-Qur'an lebih utama. Tetapi ketika seorang ruku, mana yang lebih utama? Zikir, yakni membaca tasbih bacaan ruku. Ya. Demikian pula ketika sujud. Ya. Demikian pula selesai sholat. Selesai sholat, enam, disunahkan baca zikir. Walaupun zikir itu dengan bacaan Al-Quran lebih utama bacaan Al-Quran, tapi lebih utama ketika selesai sholat seorang membaca apa? Zikir, zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat. Ini maksudnya. Nah, <clears throat> tapi ini khusus pada waktu-waktunya. Adapun apabila tidak terkait dengan waktu tersebut tetap membaca Al-Qur'an lebih utama daripada daripada zikir yang yang lainnya. Nah, ini sebab yang pertama. Nah, demikian pula misalnya seorang mau masuk WC, ya. Zikir mau masuk WC dengan baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an lebih utama. Tapi apa kalau kita mau masuk WC, WC kita baca Al-Qur'an dulu? Tidak. Lebih utama kita baca zikir untuk mau masuk ke dalam WC. <clears throat> Kemudian, wa min al-asbabil mujibati litafdil dan di antara sebab-sebab yang mengharuskan amalan mafdul itu didahulukan, diutamakan adalah an yakuna al al-mafdul mujtamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Yakni bahwasanya amalan yang mafdul itu mengandung kemaslahatan yang tidak ada pada perkara yang fadil, yang lebih utama. Ya. Nah, bahwasanya perkara yang kalah afdol ini dia memiliki kemaslahatan nah, lebih dibandingkan amalan yang fadil, yang lebih utama. Nah, kahusulit ta'lifin bihi seperti Nah, terwujudnya ta'lif dengannya, yakni dengan melakukan ini, ini menyebabkan seorang itu lebih lunak hatinya, lebih menarik simpati untuk nah, masuk ke dalam Islam atau lebih simpati untuk nah, kemudian mengikuti sunnah ya, dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya adalah al-jahr bil basmalah. Ya, menjaharkan bismillah di dalam sholat. Ya, misalnya seorang imam yang lebih utama adalah seorang itu membaca basmalah dengan sir ya, pada solat solat jahriyah. Jadi basmalahnya dipelankan kemudian dikeraskan suaranya ketika alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jadi mensirkan basmalah ini lebih afdol daripada menjaharkan. Ya. Dan masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada dalilnya sehingga tidak boleh kemudian ketika ada orang yang mengeraskan suaranya basmalahnya kemudian oh ini bid'ah. Tidak. Masing-masing ada dalilnya. Ya. Masing-masing ada dalilnya. <clears throat> Cuma yang mensirkan basmalah ini lebih afdal. Akan tetapi terkadang menjaharkan basmalah ini bisa menjadi lebih afdal. Kenapa? Yakni kalau misalnya seorang mengimami di suatu tempat yang mayoritasnya mengikuti mazhab syafi'i. Ya, menurut mazhab syafi'i, nam menjaharkan ini lebih afdal daripada bahkan bukan lebih afdal. Ya, ini termasuk karena basmalah termasuk ayat jadi harus dibaca. Ya, tidak bisa tidak. Nah, Nah, jadi terkadang ketika mengimami masyarakat yang mereka mengikuti mazhab Syafi'i lebih utama dia menjaharkan basmalah. Nah, apa? Ta'lifan liqurubihim, yakni untuk melunakkan hati mereka, ya. Agar jangan sampai nah, baru datang seorang dai, alhamdulillah dipercaya suruh ngimami. Begitu ngimami tidak pakai basmalah, oh, ini Wahabi. sudah, nggak usah didengar dakwahnya, nggak usah didengar nasihatnya. Nah, ini. Ini dijelaskan oleh para ulama demikian. Ya, jadi terkadang Nah, yang mafdul kalah afdolnya ini terkadang didahulukan dengan sebab ini tadi. Ya. Au naf'in muta'addin la yahsulu fil fadil. Atau dengan nam dengan sebab manfaat yang muta'addi yang tidak terwujud pada perkara yang yang fadil. Ini perkara mafdul yang fadil. Tapi ternyata nam yang mafdul ini memiliki faedah yang muta'addi. Faedahnya nggak cuma untuk dirinya sendiri, tetapi nam untuk orang yang lebih banyak. Ya, sehingga ini didahulukan. Au yakunu fil amalil mafduli daf'un mafsadatin yudhannu husulaha husulaha fil fadil. Atau amalan yang mafdul itu dia bisa menolak mafsadah nam yang sangat disangkakan kalau amalan yang fadil ini dilakukan ini akan nam menyebabkan mafsadah ya, akan menyebabkan mafsadah nam ini <clears throat> jadi termasuk sunnah misalnya seorang sholat memakai sendal tapi kalau seorang sholat ya, di masjid umum kemudian dia memakai sendal, enam, sholat pakai sendal termasuk sunnah, mengamalkan sunnah sebuah keutamaan. Enam, termasuk keutamaan. Tetapi kalau dia sholat memakai sendal di masjid umum ini akan menjadikan mafsadah besar, ya. mafsadah besar menjadikan fitnah. Enam, dan ini bisa enam orang kemudian menyimpulkan oh ini orang sesat, sholat pakai sendal. Ya. Demikian pula memang enam ketika masjid itu adalah masjid yang kondisinya demikian pakai keramik dan lain-lain, maka nah kita mengamalkan sunnah tersebut mungkin ketika kita sholat sunnah di rumah, Maka sandal tidak ada yang mengingkari. Ya. Kita tetap bisa mengamalkan sunnah tanpa membuat mafsadah, ya, tanpa membuat mafsadah di kalangan manusia. <clears throat> Selanjutnya, <clears throat> wa min al-asbabil mujibati litafdhil dan di antara sebab yang mengharuskan pengutamaan ya, yakni menaikkan yang mafdul itu menjadi didahulukan daripada yang fadil an yakunal amalul mafdulu azyada maslahatan lil qalbi min al fadil. Yakni amalan yang mafdul itu itu lebih mendatangkan maslahah Nam terdapat hati daripada amalan yang fadil. Ya, ada amalan yang utama, ada amalan yang kurang utama. Yang saat ini dia melakukan amalan yang utama ini, dia merasa tidak mampu. Ih, nanti saya akan, nam uh, hati saya ini nanti khawatir. Ya khawatir jadi demikian-demikian sudah. Saya tetap mengamalkan amalan yang sunnah walaupun dia kalah utama dengan yang ini. 6. Ini lebih menyelamatkan hatinya. Kama qala Imam Ahmad rahimallahu taala lama suila an ba'dil a'mal sebagaimana Al Imam Ahmad rahimallahu taala beliau berkata ya, atau beliau menjawab ketika ditanya tentang sebagian amalan ya, tentang amalan-amalan mana yang harus dipilih yang mana amalan itu tentunya ada yang lebih utama ada yang kurang ya, keutamanya dibanding yang tadi dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan apa? Unzur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Maka lihatlah kepada apa yang bisa mendatangkan masalah bagi hatimu, maka lakukanlah. Ya. Mana yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi dirimu, maka lakukanlah. Nah, <clears throat> seperti misalnya istighfar dengan baca Al-Qur'an, ya. Baca Al-Quran lebih utama daripada istighfar. Tetapi ketika seorang habis melakukan kemaksiatan, ya, habis melakukan kemaksiatan. Nah, kalau istighfar itu lebih nah, melunakkan hatinya, dia banyak istighfar, ya. Dia banyak istighfar. Nah, untuk apa? Untuk kemaslahatan hatinya, ya, untuk kemaslahatan hatinya. <clears throat> Sehingga sekali lagi Imam Ahmad ketika ditanya tentang sebagian amalan, beliau mengatakan, "Lihat mana yang lebih baik untuk hatimu, maka lakukanlah yang itu." <clears throat> فهذه الأسباب تسير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به maka ini adalah sebab-sebab yang menjadikan amalan yang mafdul itu didahulukan daripada amalan yang fadil yakni dengan sebab-sebab yang menyertainya. 6. Demikian pula 6 apabila berbenturan beberapa kemaslahatan dan kita telah pelajari bahwasanya kemaslahatan itu ada ada berapa macam? yang masih ingat? Sebelum Ramadan? Kemaslahatan ada berapa? Yang ingat? Ada tiga macam. Pertama kemaslahatan apa? Doruria. Ya. Kemaslahatan doruria. yakni kalau sampai perkara itu tidak dilakukan bisa menyebabkan kebinasaan, ya, kebinasaan jiwa atau kebinasaan harta, bisa mati. Ya, seperti makan. Orang lapar, ketemu makanan, Doruri harus makan. Kalau dia nggak makan, maka bisa bisa mati. Ya. Walaupun yang didapati adalah bangkai. Kenapa? Karena doruri. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Ya. Kecuali itu. Kemudian yang kedua adalah kemaslahatan al-hajiyah. Butuh. Yang ini kalau tidak terpenuhi aduh berat repot. Ya. Nah, ini hajiyah. Kemudian yang ketiga adalah kemaslahatan at-tahsiniyah Ya ini kalau tidak dilakukan kurang bagus, kurang menarik, kurang indah, kurang nyaman, kurang enak. Ya, ini, ini ketiga ada tiga kemaslahatan. Nah apabila ada berbenturan antara ketiga kemaslahatan ini, maka yang didahulukan adalah yang doruri, ya. yang doruri didahulukan daripada yang hajiah, ya. yang hajiah didahulukan daripada yang tahsiniyah. Nah, ini. <clears throat> Demikian pula al maslahah ad-daruriyah Nah, ini juga ada lima macam. Ya, ada al dororia al-khamsah. Ya, ada lima dororia. Nah, maka ini juga apabila berbenturan antara lima dororia ini dilihat ya, ada yang sifatnya dororia yang berkaitan dengan agama, dororia yang berkaitan dengan jiwa, dororia yang berkaitan dengan harta, dororia yang berkaitan dengan dengan kehormatan. Nah, Nah, apabila terjadi benturan, misalnya antara doruriyah yang berkaitan dengan diniyah, ya, dengan agama, dengan doruriyah yang berkaitan dengan jiwa, mana yang didahulukan? Didahulukan adalah doruriyah yang sifatnya agama. Ya, sebagaimana terjadi pada Imam Ahmad. Nah, ketika dipaksa untuk mengikuti madhab Nam yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya, yang seandainya tidak mengikuti, maka jiwanya terancam. Ya, tetapi mana yang didahulukan? Beliau tetap mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Kenapa? Karena kalau sampai beliau dan mereka menyelamatkan dirinya supaya tidak disiksa, tidak dibunuh sudah. Saya ucapkan apa yang dimaukan oleh penguasa. Al-Qur'an itu makhluk. Apa yang terjadi? Nah, umat akan mengikuti perkataan beliau dan ini adalah mafsadah terhadap agama, mafsadah terhadap akidah. Sehingga walaupun beliau dicambuk ya, atau diancam untuk dibunuh dan seterusnya beliau tetap mendahulukan enam perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan dinia. Nah, <clears throat> maka daru, daruratud din muqaddam ala daruratun nafs. Nah, perkara daruri yang berkaitan dengan agama ini didahulukan daripada enam darurat darurat yang berkaitan dengan jiwa. Demikian pula wa daruratun nafsi muqaddamah ala daruratul mal. Ya darurat yang berkaitan dengan jiwa ini didahulukan daripada darurat yang berkaitan dengan harta. Misalnya, nah, misalnya ada orang, ya, beberapa orang naik perahu memuat barang-barang. Ya. Ketika berangkat masih teduh, ya, sehingga walaupun muatannya banyak masih bisa berjalan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada ombak badai. Yang mau tidak mau ini harus dikurangi muatan yang ada di perahu ini. Mana yang akan dilempar ke laut? Orangnya dibuang ke laut atau barangnya yang dibuang, maka harta ini yang dibuang. Ya. Harta ini yang dibuang dan selamatkan jiwanya. Walaupun hartanya ini milik orang lain, titip. Mau ke Ambon titip ini, ya. Nanti jualkan cengkeh saya. Tapi di tengah lautan ombak besar, ya. Dan syarat muatan mau tidak mau harus dibuang. Ya, Pak, oh ini punyanya orang, kita harus aman? Sudah nyemplung aja mati di laut, tidak. Ini titipan ini dibuang, ya. Nah, kemudian untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. <clears throat> Dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti barang tersebut. Kenapa? Karena berkaitan dengan dengan jiwa. 6 dan dia dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan tenang-tenang, uh, ini kurang bagus pemadam. buang ke laut sudah. Barang karungnya busuk. Loh, ya ini ganti nanti. Mana hasil jualan cengkeh saya? Waduh, karungnya busuk saya buang di laut. Nah, ini ganti, ya. 6. Ganti harga yang dia buang tersebut. <clears throat> Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Jundub radhiyallahu taala anhu idza arada laka bala'an faqaddim malaka duna nafsik. Naam. Fa in tajawaz al bala'u faqaddim nafsaka duna dinik. Apabila naam engkau menghadapi sebuah bala, ya, sebuah kebinasaan yang menghadang dirimu, faqaddim malak duna nafsik, maka dahulukan harta tersebut daripada dirimu. Seperti misalnya kita berjalan di hutan bawa kambing, nah kita bawa kambing ada harimau, Ya, pilih-pilih harimau ini mau dimakan mana ya? ya. Apa ih kasihan ini kambing ini kambing spesial kesayangan saya sudah biar saya yang dimakan harimau ini. Ya, tidak. Tapi kambing ini yang dikasih harimau supaya kita selamat. Ya. Tetapi ya fa in tajawaz al bala'u faqaddim nafsak duna dinik. Nah, tetapi kalau bala itu sudah meningkat lagi, ada pilihan ya, antara jiwa dan agama. Antara jiwa dan agama. Stop, tidak boleh lewat sampai kamu berkorban, saya berkorban. Kalau tidak mau berkorban saya bunuh. Nam, ya, apabila nam balak tersebut ya, mendahului, ya, melewat dari itu dan mengancam antara agama dengan jiwa, maka dahulukan jiwa. Sudah, lebih baik saya mati daripada saya harus nam beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun di sini ada masuk bab ikrah, ya, bab ikrah. Tapi yang lebih utama, nam adalah mendahulukan nam agamanya ya, daripada jiwanya. Dan apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, walaupun dalam keadaan terpaksa boleh dia. Ini saya terpaksa. Ya. Saya terpaksa dalam keadaan hati saya mengingkari. Nam. Ya, sehingga dia selamat. Tapi siapa yang tahu apakah setelah itu dia akan mati di atas, di atas husnul khatimah? Jangan sampai setelah itu dia ketemu teman lama, ya, diajak foya-foya, itu kata mabuk dulu. Sudah lama nggak mabuk. Ya, sudah mabuk akhirnya mati. Nah, ini. Ini berkaitan dengan apabila berbenturan ya, beberapa <clears throat> perkara. <clears throat> Kemudian qala al-muallif rahimallahu taala wa dhidduhu tazahumul mafasidi turtakabul adna minal mafasidi Dan kebalikannya apabila berbenturan beberapa kemafsadahan ya. Apabila berbenturan beberapa mafsadah yurtakabul adna minal mafasidi maka kita mengambil yang paling ringan dari kemaksadahannya ya, dari kerusakan apabila kita diharapkan beberapa perkara yang semuanya jelek ya, maju kena mundur kena ya, ke kanan kena ke kiri kena ya, terus pilih yang mana maka pilih mana yang paling ringan ya, pilih yang paling ringan <clears throat> nah mau ke depan injak ranjau Mau ke samping kanan injak paku. Mau ke kiri lubang bawahnya juga ada buaya. Belakang cuma tai sapi. Mana yang mau dipilih? Injak tai sapi, ya. Nah, apabila semua ih, ini nggak ada jalan kecuali semuanya jelek. Pilih yang paling ringan, ya. Pilih yang yang paling ringan. Walidduhu tazahumul mafasidi dan kebalikannya apabila nah berbenturan ada banyak kemafsadahan maka pilih yang paling ringan dari mafsadahnya tersebut Naam. Dan kaidah ini ya, sebagaimana sebelumnya, naam, juga dibangun di atas dalil-dalil, ya. Kaidah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. "Faman ghaira baghi wala 'adin fala itsma eh. Maka barang siapa yang terpaksa ya, yakni terpaksa makan bangkai ghaira dalam keadaan dia tidak menginginkan. Ya, dia itu tidak ingin makan bangke Wala adin dan tidak pula melampaui batas, fala itsma maka tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi di sini terdapat ta'arud ya, yakni berbenturan ada dua mafsadah. Yakni kalau tidak makan mati. Tapi kalau mau makan makan yang bangkai. Nah, dua mafsadah. Mana yang didahulukan? Maka didahulukan apa? Menjaga keselamatan sehingga dia nam makan bangkit tersebut dalam keadaan tidak tidak <clears throat> berdosa. Ya, sebagaimana enam yang sebelumnya, enam ini juga dibangun di atas dalil. Ya. Fa'intazaham adadul masalihi yuqaddam al-a'la min masalih Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzina yastami'un al-qawla wa yattabi'un ahsana, ulaika alladzina hadahumullah." Orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang lebih baiknya. Ya dihadapkan. Ada dua perkataan, maka mana yang harus diikuti? Diikuti yang lebih baik. Nah, ulaikal ladzina ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaidah-kaidah itu ya, semuanya dibangun di atas al-adillah, di atas <clears throat> hujjah. Nah, kita lanjutkan penjelasan beliau. <clears throat> Al-mafasid imma muharramatun atau makruhatun yang namanya mafasid, ya, jamak dari mafsada, 6 itu bisa berupa muharramat, perkara-perkara yang haram, au makruhat atau perkara-perkara yang tidak disukai. Ya. Makan bangkai, ini muharramat, ini termasuk mafsada atau makruhat, sesuatu yang tidak mengenakan, ya. sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak disukai. Nah, ini semuanya masuk ke dalam al-mafsadah kama annal masaliha imma wajibatun au mustahabatun. Sebagaimana bahwasanya masalih, kemaslahatan-kemaslahatan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ya. Kemaslahatan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ya, maka mafasid ini ada yang muharramat, ada yang makruhat. Nah, fa idza tazahamatil mafasidu bi anna turra al insanu ila fi'li ihdaha maka apabila berbenturan beberapa mafsadah dengan bahwasanya manusia tidak bisa mengelak kecuali harus melakukan salah satu dari dari mafsadah tersebut fal wajibu alla yartakibal mafsadatal kubra maka yang wajib adalah untuk tidak memilih mafsadah yang besar ya kewajibannya adalah untuk tidak memilih mafsadah yang lebih besar bal yaf'al as-sughra irtikaban li ahwani syarraini lidaf'i a'lahuma ya. bahkan hendaklah dia melakukan yang lebih kecil nam, yakni agar dia terjatuh kepada perkara yang lebih ringan dari kedua kejelekan itu enam lidaf'i a'lahuma untuk menolak nam, kemaslahat kemafsadatan yang lebih besar ya. ada dua kejelekan pilihlah yang lebih ringan kejelekannya nam, fa in kanat ini haraman wal ukhra makruhatan quddimal makruh ala haram. Apabila salah satu dari mafsadah tersebut adalah haram, ya. Dia dihadapkan dengan dua mafsadah. Yang satu haram, wal ukhra makruha, sedangkan yang satunya makruh. nah Dilarang tetapi tidak sampai tingkat haram. Maka didahulukan yang makruh. Ya, didahulukan yang makruh daripada yang yang haram. Ya. Demikian pula eh, fayuqaddamu al-aklu minal al-maitati alal al-harami al-khalis. Demikian pula ya, enam fayuqaddamu al-aklu minal al-mushtabahi min al-mushtabahi al-haramil khalis. Ya. Demikian pula didahulukan makanan enam yang dia masih syubhat daripada makanan yang jelas-jelas haram. Ya. Misalnya ada daging kambing. Yang satu ini tadi disembelih sama Robert orang udah mati kambing ini. Kalau yang satunya ini ini kalau nggak Pak Soleh ya Robertus lain. Ya. Nah malah ini jelas-jelas ya tidak ada kemungkinan lain. Kambing ini disembelih orang enam atau orang musyrik lah. Ya. Kalau alu kitab nanti ada pembahasan. Ini disembelih oleh oleh orang Hindu. Ya. Kalau yang di sini disembelih kalau nggak Pak Soleh sama Ya, pokoknya ini masih samar, ya, ini nggak jelas ya. Tapi yang ini jelas. Mana dipilih? Dipilih yang masih samar. Ada kemungkinan halalnya. Kalau ini jelas-jelas nggak halal. Ya, ini. Jadi ada dua apabila dua perkara, yang satu syubhat, ya. Yang satu jelas haramnya. Maka dipilih yang syubhat. Nah, tapi kalau misalnya perkara-perkara syubhat ada yang lain yang kita bisa meninggalkan syubhat, maka tinggalkan perkara yang syubhat. Ini lebih menyelamatkan agama kita. Tapi kalau tidak ada pilihan yang lain kecuali yang syubhat sama yang haram, pilih yang syubhat. Lebih ringan. Nah, mafsadahnya daripada yang yang haram. <clears throat> Wa kadzalika yuqaddamu sa'irul makruhati al muharramat. Demikian pula didahulukan seluruh perkara yang makruh nam daripada perkara-perkara yang haram. <clears throat> Wa in kanatil mafsadatani haramaini quddima akhafuhuma tahriman. Apabila kedua mafsadah tersebut sama-sama haram, maka dipilih yang paling ringan haramnya. Ya, dipilih yang paling ringan haramnya. <clears throat> nah, wakada idza kanata makruhataini quddima ahwanuhuma. Demikian pula apabila dua mafsadah tersebut sama-sama makruh, maka dipilih yang lebih ringan makruhnya. Ya, dipilih yang lebih ringan makruhnya. Wa maratibul muharramati wal makruhati fi shighari wal kibari tastad'i bastan katsiran la yumkinuni dhabtuha dan tingkatan-tingkatan yang haram dan yang makruh dari sisi kecil besarnya ini menuntut penjabaran yang luas ya. menuntut penjabaran yang panjang lebar yang tidak memungkinkan bagiku untuk nah, merincinya secara keseluruhan ini yang haram ini dia lebih haram dibanding ini ini lebih haram dari ini nah ya. keharaman dan makruhat itu bertingkat-tingkat dan ini adalah pembahasan yang sangat luas sehingga tidak mungkin beliau memaparkannya di sini. 6. <clears throat> Demikian pula tambah sedikit. Wa kadzalika minal mafasidi ma yata'allaqu bil ghairi wa minha ma huwa qasirun an nafs 'ala nafs. Nah, ini faedah tambahan. Demikian pula mafsadah yang berkaitan dengan orang lain. Ya. Ada mafsadah yang berkaitan dengan orang lain dan mafsadah yang berkaitan cuma terbatas dengan diri kita. Mana yang didahulukan? Ya, misalnya <clears throat> Lam yajid illa ma'ita au ta'aman liman kana fi mithli mithli halihi tuqaddam al-aqlul ma'ita. Misalnya ada dua makanan, ya. Dalam keadaan paceklik, kita tahu di mana-mana semua kelaparan, ya. Ada ini bangke, ini ada makanan. Ya. Makanan nasi halal, tapi ini punyanya ikhwan. Dia juga kelaparan, ya. Yang seandainya makanan ini saya makan, dia mesti makan yang bangke. Ya. Mana yang saya harus pilih? Kita pilih apa? Makan bangkai. Kenapa? Karena ini untuk saudara kita yang dia keadaannya sama seperti kita. Kecuali dalam keadaan satu kampung semua kenyang, cuma yang ada lapar saya ini. Ya. Saya tidak ada makanan kecuali bangkai. Tetangga saya makanannya lebih. Maka dalam keadaan seperti itu boleh dia memakan makanan saudaranya. Kenapa? Saudaranya sudah kenyang. Baru setelah itu afan. Tadi anak makan makananmu daripada saya makan bangkai sudah. Saya makan kamu nanti habis makan saya bilang, ya. Nah, tapi kalau keadaannya seperti tadi semua kelaparan, bangkai semua makanan halal, tapi punya teman yang sama-sama lapar, makan bangkai. Ya. Jangan kemudian kita mendahulukan ah biar teman saya makan bangkai, saya makan makanannya. Nah, tidak demikian. Nah. Kemudian <clears throat> contoh yang lainnya. lauqilah lil insan uktul ghairaka wa illa qatalnak. Ya. Kalau ada orang yang ancam, ya ada kita sama saudara kita. buat Bagi bilas, semoga tidak terjadi. Tapi ini pembahasan fikih agar kita mengetahui. Eh, bunuh temanmu ini. Kalau tidak kamu yang saya bunuh. Ya. Apakah kemudian uh, ini menyelamatkan jiwa ini kan lebih utama. Sudah. Saya bunuh teman saya. Tidak. Ya. Ini tidak tidak demikian. Maka di luar sudah daripada saya harus membunuh dia, sudah bunuh saya saja. Nah, ini. Ini yang didahulukan adalah nah sudah Nam fanatahammal al-qatl maka adalah kita bersabar atas pembunuhan tersebut min ajli dar'il mafsadah al-azam biqatlil ghair. Dalam rangka menolak kemafsadatan yang besar yakni dengan membunuh saudara kita. Ya, kita sudah berdosa membunuh saudara kita, tambah dia juga berdosa membunuh kita. Kalau kita yang terbunuh, dia saja yang yang berdosa. <clears throat> nah, sampai kita tidak melakukan dosa apapun. Nah, ini apabila dua mafsadah seperti itu. Sehingga di sana ada ungkapan-ungkapan para ulama, ad-darar la tuzal bid-darar. Kemadaratan itu tidak dihilangkan dengan kemadaratan yang lain. Ya. Ad-darar la tuzal Demikian pula darul mafasid. Naam, muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak kemafsadahan ini didahulukan dari mana mengambil manfaat. <clears throat> Demikian pula contoh yang lainnya. Lau ishtabahat ukhtuhu bi ajnabiyah. Kalau tersamarkan nam saudarinya dengan wanita yang lain. Ya. Misalnya <clears throat> ada seorang di Ambon. Dia memiliki seorang saudari susuan, ya, yang seumurnya seumuran dia, tinggal di Hanun. Ya. Dia pengen menikahi awat di Hanun, tapi dia samar. Ih, ini awat susuan saya atau tidak? Kebetulan ibu susunya sudah meninggal sehingga nggak bisa ditanya. Ya. Jadi di Hanun ada tiga awat yang umurnya sama, ya, yang umurnya sama, tapi tidak tahu. Ya. Padahal dia pengen menikahi ketiga-tiganya. Padahal salah satu darinya ini adalah saudari sesuanya. Bagaimana? Sudah apa? Mau undian gitu? Tidak. Tapi ditinggalkan semuanya. Mending cari yang lain. Yang tidak ada kesamaran. Ya. Walaupun tiganya cantik-cantik, ya sabar, cari yang lain sudah. Yang penting apa? Selamat agama kita. Ya. Ini. Ya. Kalau misalnya tersamarkan, saudari kita sesusuan dengan akhwat yang sumur. Kalau yang umurnya lain berarti tidak tidak ada kesamaran. Ya, tidak ada kesamaran dengan dengan saudari susuan kita. <clears throat> nah, Wa idza kanatil maslahah min al mafsadah. Nah. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi apabila maslahah itu lebih besar daripada mafsadah, fa nuqaddim al maslahah walau kana fi dzalika fi'lul mafsadah. Tapi apabila kemaslahatan itu besar, apabila ditimbang dengan kemafsadahannya, enam, ya, ini ada perkara yang dia mendatangkan masalah, tapi masalahnya besar. Tapi kalau dilakukan ada mafsadahnya, tapi mafsadahnya lebih kecil. Ya. Mafizatannya lebih kecil. Maka pada keadaan yang demikian, enam melakukan masalah tersebut didahulukan daripada menghindari mafsadah tersebut. Kenapa? Karena apabila ditimbang masalahnya lebih lebih besar. Ya. Contohnya apa? Misalu al-marid alladhi la yastati al-wudu wa faqidu turab yusalli walau ala ghairi taharah. Ya. Contohnya orang yang sakit yang tidak mampu berwudu dan tidak juga ada nah debu untuk Nah, tayamum, tidak ada orang yang membantu. Nah, ini mafsana, Ya. <clears throat> tidak bisa berwudu, tidak bisa bersuci, tidak bisa nah, <clears throat> tayamum, ini mafsana. Tapi di sana ada mafsana yang lebih besar, yakni tidak sholat. Terus bagaimana? Ya sudah, walaupun dia tidak berwudu, tidak bertayamum karena tidak memungkinkan, ya, tidak ada debu, tidak ada orang yang membantu dan lain-lain, dia tetap sholat walaupun tidak dalam keadaan bersuci. Ini semua mafsadah ya. Tapi dia ambil enam yang apa benturan, ya. Mafsadah yang satu dia sholat sama tidak bersuci, maka dia tetap sholat walaupun tidak tidak bersuci. Nah, wallahu taala alam suwab beberapa hal yang enam perlu kita ketahui.